Allah di langit Allah taala alas sama yaitu berada di atasnya dan bukan berada padanya yaitu di dalamnya. Wa fi bimakna ala karena huruf fi yang e, sering dipakai mengkonotasikan kepada dhorfiyah, ruang lingkup. Contohnya Muhammadun fil masjid. Muhammadun fil masjid. Muhammad di dalam masjid sehingga masjid mengitari siapa? Muhammad ruang lingkupnya dibatasi oleh apa? Masjid. Muhammadun fil bait. Muhammad di rumah. Jadi Muhammad tidak di mana-mana yang mengitari ataupun yang membatasi keberadaan Muhammad ialah rumah. Berarti dia dilingkupi oleh apa? Ruangan dalam hal ini rumah. Muhammadun fisuk misalnya Muhammad di pasar. Berarti ruang lingkupnya yang membatasi ialah pasar. Nah, di sini <clears throat> hal yang perlu difahami ketika ayat menerangkan Allah fisana atau hadis menyatakan Allah fisana Makna fisana ialah ada. Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit. Walaisat lidharfiyah dan bukan kepada makna berada di dalam tempat tersebut, berada dalam langit tersebut. Di Lianna sama'a la tuhitu billah, karena langit tidak melingkupi kebesaran dan keagungan Allah. Jadi langit ciptaan Allah yang dikatakan walaupun dia tujuh lapis tetapi tidak mampu mengitari dan melingkupi sebagai ruang atas keagungan dan kebesaran Allah. Au innahu fil ulu atau makna fi sama ialah al ulu tinggi. Ia berada pada ketinggian. Fasama bimakna al-ulu. Jadi as di sini bermakna ulu. Allah berada pada ketinggian yang paling tinggi. Walaysa al-muradu biha as-sama'u al-mabniyah. Dan bukan bermaksud kepada langit yang terbentuk yaitu yang dibangun oleh Allah sebanyak tujuh lapis. tanbihun ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة di sini ada eh, peringatan yang ditekankan oleh eh, Syekh Musaimin rahimahullah terkait ucapan muallif ketika menyebutkan nukilan dari sebagian kitab orang-orang terdahulu, kitab orang-orang terdahulu, anna min alamati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi annahum yasjuduna bil ardh. Tanda-tanda kenabian dan para sahabatnya ialah mereka sujud di atas bumi. Wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama' dan mereka mengatakan bahwa sesembahannya di langit. Wahada an-naqlu dan nukilan ini tidak benar. Di la sanadalahu karena tidak ada sanad sebagai penyandaran berita. Kita mengenal barakallahu fikum dalam Islam bahwa berita itu dianggap akurat isi dan kandungannya kalau di sana ada apa? Ada istilah sanad penyampai berita. Penyampai berita. Contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal bahwa pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki orang-orang yang menjadi penyampai, Misalnya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Sahabat disampaikan kepada muridnya, tabi'in, tabi'in, apakah kepada tabi'ut tabi'in atau kepada yang setingkatnya. Karena pada sebagian hadis itu terkumpul sekian banyak tabi'in dalam sebuah hadis. Sebagai misal Abdullah ibn Umar putra Umar bin Khattab sebagai periwayat hadis, sahabat. Beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kemudian beliau sampaikan kepada muridnya, misalnya Nafi' Maula Ibnu Umar. Kemudian disampaikan kepada muridnya lagi oleh Nafi' kepada Imam Malik Malik disampaikan misalnya kepada salah satu muridnya Abdullah bin Yusuf baru sampai kepada para pengumpul hadis apakah di situ Imam Bukhari atau yang lainnya jadi keabsahan berita itu dalam Islam betul-betul dipertanggungjawabkan demikian pula di masa kita sekarang kalau kita mendengar ada seorang alim berbicara, tidak bisa kita katakan katanya dan katanya, tetapi harus pada penyandaran. Kalau tidak berarti bohong, berdusta, penyandaran kepada penukilan kepada seorang yang dikatakan si fulan berbicara demikian, si fulan berfatwa demikian dan cukup banyak di zaman kita orang-orang yang mereka itu bahasanya berislam tapi dompleng ya, Islam tapi mereka itu ikut-ikutan kadang untuk melegalkan ajarannya ya, mereka seolah-olah menukil tentang fatwanya alim fulan wa fulan padahal si alim tadi tidak berfatwa apapun dan alhamdulillah kita diajarkan bahwa dalam penukilan sebuah berita itu harus akurat. Jika tidak maka kita telah menebarkan kedustaan dan Islam tidak mengajarkan kepada apa? kedustaan dan kebohongan. Karena kedustaan dan kebohongan tidak bisa dijadikan sebagai apa? hujjah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini dikatakan karena penukilan ini tidak ada sanad wali annal iman uluwillah was sujudilahu lahu la yakhtassani bihadil ummah alasan yang kedua bahwa masalah beriman terhadap ketinggian Allah dan sujudnya manusia kepada Allah itu bukan kekhususan umat ini. Wa ma la yahtassu la yasihu an yakuna adamatan dan kalau sesuatu bukan menjadi kekhususan maka tidak boleh dikatakan sebagai tanda-tanda khusus pada kenabian. Wali anna ta'bira bizami fi hadha al-amri laisa bimadhin dan pernyataan dengan istilah wayaz'umun dalam bahasa Arab yaz'umun itu katanya. Jadi bukan berkata. Dalam bahasa Indonesia mungkin perlu dibedakan kalau orang mengatakan katanya e, begini. Itu sudah ragu kita kalau sudah katanya. Tapi kalau si fulan berkata demikian, kalau sampai si fulan tadi tidak menyampaikan apapun maka kita katakan si penukil bohong, dusta. Tapi kalau orang menukil katanya itu masih ya mungkin, mungkin benar, mungkin tidak. Tapi kalau sudah katanya, seandainya itu sebuah penukilan, orang mungkin akan mengatakan itu pernyataannya benar. Tapi kalau sampai terjadi kebohongan, maka langsung difonis bahwa dia pendusta. Dia pendusta. Dan kalimat yang diistilahkan kepada yaz'umun dikatakan tidak kepada perkara pujian. Lianna aksar, wa lianna aksara ma yati az-za'mu fima yushakuhi karena kata-kata e, za'ama ini dalam bahasa Arab seringkali dipakai kepada masalah yang mengandung kepada keraguan masalah yang mengandung kepada keraguan Semua qala al-muallifu su'ila al-imam Malik ibnu Anas rahimahullahu taala faqila lah atau faqila ya Aba Abdullah Imam Malik eh, salah satu dari empat imam yang tersohor yang dimaksud ialah Imam madhab Imam Malik, kemudian di sana ada Imam Ahmad ibn Hambal, di sana ada Imam Abu Hanifah, di sana ada Imam Syafi'i. Imam Malik yang beliau pernah dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah ialah negeri Madinah. Artinya beliau pernah menjadi sosok seorang alim yang menjadi panutan negeri Madinah. Artinya berbagai macam masalah itu dirujuk kepada beliau. Berbagai macam masalah itu dirujuk kepada beliau. Seorang dikatakan imam, yaitu pemuka dalam hal agama. Bukan imam imam masjid, barakallahu fikum. Imam masjid kadang di situ mereka memiliki hafalan Al-Qur'an, bahkan ya mohon maaf mungkin pada sebagian mungkin tidak terlalu memiliki fikih terkait dengan masalah ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu kadang sudah diimamkan karena memiliki hafalan yang banyak didukung misalnya ilmu tajwid yang bagus kemudian suara yang bagus pula e, demikian tetapi seorang imam dalam agama ialah mereka yang memiliki latar belakang dalam sisi e, kefakihan yaitu dalam hal mencermati dan memahami agama. Imam Malik ditanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah." Itu kunyah beliau. Kunyah beliau Abu Abdullah. Ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ayat yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas uh, rahmatnya itu berada di atas arsh istawa istiwa di atas arsh berada pada atau berada di atas arsh dikatakan kepada beliau ditanyakan kepada beliau kaifastawa bagaimana istiwa itu bagaimana istiwa itu Faqala rahimahullah, qala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu sesuatu yang dikenali, bukan perkara yang tidak dikenali. Istiwa, mana istiwa? Allah berada yang dikatakan sebagian mengatakan istaqara yaitu bersemayam berada di atas arsh itu perkara yang difahami, dikenali, diketahui Artinya maknanya maknanya bahwa secara bahasa ialah maklum. Secara bahasa ialah maklum. Wal kaifu ghair ma'qul, tetapi bagaimananya yaitu detailnya, rinciannya bagaimananya Allah Azza wa Jalla beristiwa itu yang tidak dijangkau oleh akal yang tidak dijangkau oleh akal. Maka dikatakan ghair ma'kul. Tidak mungkin akal mampu mencermati, mencerna dan memahami. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jal berada di atas arsy itu sesuatu yang wajib. Wasu'alu anhu bid'atun dan menanyakan tentang kaif, yaitu bagaimana istiwanya Allah, sesuatu yang dikatakan baru dan muhdath summa amara bi rajul lalu uh, beliau pun memerintahkan kepada orang tadi fa ukhrija dan dikeluarkanlah dari majelisnya diusirlah dari majelis ilmunya yaqulu Syekh Muslim rahimahullah dalam syarahnya qala jawabu al-Imam Malik bin Anas Ibn Malik dan Imam Malik, beliau ialah Malik bin Anas ibn Malik. Dan bukan maknanya bahwa orang tua beliau ialah Anas bin Malik sahabat. Orang tua beliau bukanlah Anas bin Malik sahabat. Bertepatan sesuai dengan nama salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Tetapi itu bukan orang tua beliau. Bukan orang tua beliau. Qala walaysa abuhu Anas bin Malik as-Sahabi bal ghairuh. Bahkan lain bukan daripada Anas bin Malik. Wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in. Adalah kakek daripada Imam Malik adalah seniornya para ulama tabi'in. Wa Abu Jaddih yaitu kepada buyutnya dikatakan sahabah, minas sahabah. Ulida Malikun sanah 393 Hijriyah bil Madinah. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah wa mata fiha sanah uh, eh, 79 wa mi'ah yaitu pada tahun 1079 Hijriyah wa huwa fi asri tabi'i tabi'in. Jadi Imam Malik itu ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in. Imam Malik termasuk deretan ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in generasi yang masih Rasulullah puji. Khairun nasi karni, sebaik-baik manusia umat ialah di masa hidupku. Summal yalunahum, kemudian yang setelahku dan summal ladina yalunahum. Su'ila Malikun faqila ya Abdullah Ar-Rahman alal asyistawa. Ditanya Imam Malik tentang qaulu ta'ala Ar-Rahman alal asyistawa. Kaifastawa Fakal Faqala rahimahullah al-istiwa gharu majhul. Ay ma'lumul makna. Makna ucapan Imam Malik bahwa istiwa itu ghair majhul, tidak majhul, sesuatu yang bukan majhul ialah ma'lumul makna. Maknanya diketahui. Secara makna istilah istiwa itu diketahui. Wa al ulu wal istiqrar. Makna istiwa ialah al-ulu, berada pada ketinggian. Wal istiqrar, bersemayam bersemayam. Wal kaifu ghairu ma'kul. Adapun bagaimananya, adapun bagaimananya, kalau manusia mungkin akan bertanya, si fulan itu berada pada tempat yang dikatakan di atas singgah sananya. Mungkin seorang raja atau seorang petinggi, dia berada di misalnya rumah dinasnya ada ruang khususnya dikatakan bagaimana dia. Nah, orang mungkin akan bisa menjelaskan tentang bagaimananya. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala tentang menanyakan bagaimananya kaifiyatus sifat. Maka kata Imam Malik, adapun kaif bagaimananya ghair ma'qul, tidak bisa dijangkau oleh akal. Qala rahimahullah, ai kaifiyatul istiwa ghairu mudrikatin bil akal. Makna wa kaif ghair ma'kul ialah bagaimana istiwanya, bagaimana ketinggian Allah dan bagaimana bersemayamnya Allah tidak dapat dijangkau oleh akal siapapun. Tidak dapat dijangkau oleh akal siapapun. Lianna Allah Ta'ala a'azam wa ajal min an tudrab al-uqulu kaifiyata sifatih. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih agung lebih mulia ketimbang harus dijangkau oleh akal bagaimana tentang sifat rincian Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia menjangkaunya. Wal imanu bihi ai al istiwa. Beriman masalah istiwanya Allah, Allah itu berada di atas ketinggian, Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu wajib liwurudihi fil kitab wa sunnah. Kenapa wajib? Karena Masalah ini ada pada Al-Quran dan Sunnah. Ada pada Al-Quran dan Sunnah. Wasu'adu anhu ay anil kaif. Dan menanyakan tentang bagaimananya. Menanyakan tentang bagaimananya. Salah satu sifat Allah ialah istiwa. Itu dikatakan bid'atun. Sesuatu yang dikatakan muhdath. Hal yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada an-nabi. anna su'ala anhu lam yakun fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Karena pertanyaan itu tidak pernah di masa Nabi ditanyakan, di masa sahabat pun juga tidak. Baru muncul di masa Imam Malik. Di masa Imam Malik. Summa amara bisail lalu e, beliau memerintahkan kepada sang penanya fa ukhrija minal masjid dan diperintahkan untuk keluar dari masjid khaufan min an yuftan nas fi aqidatihim. Khawatir kalau orang ini tetap dan dibiarkan dia akan membuat banyak manusia apa? terkontaminasi dengan pemikirannya, terkontaminasi dengan pemikirannya. Wa ta'ziran lahu dan sebagai bentuk uh, untuk mengobati orang ini sebagai bentuk untuk memberikan pengobatan orang ini dengan cara dikeluarkan dari majlisnya Min oh, na'am ta'ziran lahu bi man'ihi min majalisil ilm dengan cara dilarang tidak ikut atau tidak boleh bermajelis bersama al-Imam Malik rahimahullahu taala. Dan demikian sesungguhnya para ulama ketika mendapati orang-orang yang di kepalanya itu ada sekian banyak syubhat lalu ketika dijelaskan mereka tetap bertahan dengan misalnya mengandalkan kepada pikirannya lebih baik untuk dikeluarkan dari majelis supaya tidak mengotori dan merancukan pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Naam. Thumma qala faslun qala al-muallif rahimahullah faslun kalamullah ta'ala pembahasan masalah kalamullah. Pembahasan masalah kalamullah. Wa min sifatillahi ta'ala di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala annahu mutakallimun bikalamin qadimin. Di antara sifat Allah dari sekian sifat-sifat Allah yang ditetapkan ialah Allah itu mutakallimun, Allah itu berbicara bikalamin dengan kalam yang dikatakan qadim yang insya Allah nanti akan disebutkan tentang makna qadim secara garis besar tentang qadim bahwasanya uh, Allah berbicara itu sejak dahulu. Nah, di sana dikatakan ibarat yang ada pada Imam Tohawi dalam akidahnya Tohawi ya itu qadimun bila tidain. Qadimun bila tidain. Sesungguhnya kata-kata qadim itu banyak para ulama yang ingin meluruskan dan mengkritisi karena Allah Azza wa Jal tidak menyifati dengan sifat qadim tapi huwal awwal. Huwal awwal. Allah laisa qablahu syai'. Namun dalam hal sebagai ikhbar pemberitaan sebagian ulama tasamuh yaitu memberikan e, eh, tasamo yaitu tidak sampai kepada perihal mencerca tentang pengibaratan ini. Bermakna bahwa kalau Allah dikatakan qadim ialah Allah Azza wa sejak dahulu berbicara. Tidak seperti prosesnya manusia. Sebelumnya tidak bisa berbicara, kemudian diajari baru ngomong. Demikian. Difahami? Itulah perbedaan antara Allah dengan makhluk. Nah, Allah sejak dahulu telah berbicara. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqih. Dan Allah memperdengarkan dari apa yang Allah ucapkan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari apa? <clears throat> dari hambanya. Termasuk salah satu eh, perbedaan dan Allah muliakan sebagian rasul atas yang lainnya, rasul itu ada yang diajak bicara oleh Allah secara langsung kan begitu ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi pada awal Naam, juz yang ke dua bermakna di sini berarti atau masuk kepada juz yang ketiga dalam Surat Al-Baqarah itu diawali dengan apa? Ayat tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin. Itulah para rasul kami berikan kemuliaan sebagian rasul atas yang lain. Jadi para rasul itu tingkatannya tidak sama. Tetapi kita wajib mengimani semua rasul, begitu. Itu yang harus kita bedakan. Ketika kita mengimani rukun iman yang enam, di antaranya apa? Al-iman bir rusul. Kita mengimani para rasul. Dalam hal mengimani para rasul tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya kita mengatakan kalau saya sih cenderung kepada Nabi Musa sajalah. Adapun Nabi Muhammad itu bagi saya kurang jauh lah misalnya begitu. Tidak boleh. Demikian ya. Semua rasul wajib diimani bahwa mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Azza wa Jalla membedakan, memberikan keutamaan. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa apa? Sayyidu al-anbiya, Sayyidul Bashar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemuka para nabi, pemuka para nabi, pemuka para rasul. Yang paling utama ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri pun berpesan, "La tufaddiluni." Kamu jangan uh, banding-bandingkan aku dengan uh, fulan-fulan dari para anbiya. Begitu. Tapi Allah Azza wa memberikan pada Rasul tadi ada keutamaan-keutamaan. Namun pada pengikutnya tidak boleh. Tidak boleh mereka itu membeda-bedakan dalam hal apa? Mengimani seluruh para apa? Rasul. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa kami muliakan sebagian Rasul atas yang lainnya. Minhum man kalam Allah. Sebagian itu ada yang Allah ajak bicara. Sebagian mereka itu ada yang Allah ajak bicara warafa'a ba'dahum darajatin dan kami tinggikan sebagian itu atas yang lainnya beberapa derajat. Sehingga di sini mu'alif mengatakan dan ia memperdengarkan kalamnya kepada siapapun dari hambanya yang dikehendaki. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu. Musa mendengarkan kalamullah. Dicontohkan oleh mu'alif, Musa mendengarkan kalamullah min ghairi wasifatin tanpa ada perantara. Langsung Allah berbicara kepada Musa dan Musa mendengarkan. Dan Musa mendengarkan. Wasami'ahu Jibril alaihi salam. Demikian pula Jibril pun mendengarkan. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulih. Dan sebagian malaikat dan rasulnya yang Allah izinkan. Sebagian malaikat dan rasulnya yang Allah izinkan wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara orang-orang mukmin di akhirat nanti. Allah Azza wa Jal akan mengajak bicara orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Wa yukallimunahu dan orang-orang mukmin pun juga dapat langsung berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Walaysa bainahu wa bainallah turjuman. Dan tidak membutuhkan terjemah, penterjemah. Naam. Wa ya'dallahum fayazurunahu dan Allah pun mengizinkan kemudian mereka pun mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala di antara ayat yang di situ menerangkan bahwa Allah Azza wa Jal berbicara dan pembicaranya itu betul-betul ada suara, ada huruf dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Kallama yukallimu takliman, yaitu hakikatan bermakna langsung sebagian dari kalangan mereka-mereka yang menolak tentang sifat Allah misalnya nanti akan disebutkan salah satu taifah Jahmiyah Jahmiyah menolak memang menolak penetapan sifat maupun nama bagi Allah Allah tidak bernama Allah tidak bersifat beralasan kalau mengatakan Allah itu punya nama dan punya sifat berarti serupa dengan apa makhluknya coba jadi kadang orang itu kalau tanpa bimbingan bergaya mensucikan tetapi jatuh kepada apa? Jatuh kepada pengingkaran. Mereka mengatakan kami tidak menetapkan nama bagi Allah dan sifat. Alasannya apa? Ingin mensucikan Allah. Alasannya ingin mensucikan Allah. Dari situ Kata Imam Syafi'i, kam min muridin khair lan yusibah. Kata Imam Syafi'i, berapa banyak orang yang punya kehendak, keinginan baik, tapi tidak tepat. Dengan dasar cinta saja, itu kadang-kadang tidak menjadikan seorang apa? Tepat dalam hal melakukan apa? E, amalia dalam perkara agama. Keyakinan yang disyariatkan dalam Islam. Kata mereka, kalau kami tetapkan Allah itu dikatakan Allah melihat, Allah mendengar, Allah berilmu dan seterusnya. Kalau kita tetapkan Allah punya nama, Al-Alim, As-Sami, Al-Qadir dan seterusnya, berarti kan sama dengan makhluk. <clears throat> Begitu katanya. Kalau serupa dengan makhluk berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti itu kan dosa. Ya kalau itu demikian demikian dikatakan bahwa serupa dengan makhluk, ya kita berdosa. Karena Allah sama sekali tidak serupa dengan apa? makhluknya. Tapi apakah dengan itu kemudian seorang mengatakan Allah tidak punya nama dan Allah tidak bersifat? Nah disitulah mereka dikatakan al-mu'afilah, mereka menolak, mereka membuang tentang penetapan nama dan sifat. Asyairah, <coughs> Asyariah, Asyairah yang cukup e, tentunya marak di negara kita sampai mungkin ya eh, rata-rata e, kita kalau dulu di sekolah di bangku-bangku SD kan diajarkan tentang 20 eh, sifat-sifat e, Allah yang musbatah yang ditetapkan kan begitu ya diajari tentang sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan sesuai dengan kemampuan cara pandang manusia. Kalau masuk akal, diterima. Kalau tidak, maka ditolak. Jadi tolak ukurnya akal. Padahal seandainya dikembalikan, itu mereka bertolak belakang. Begitulah yang namanya manusia. Letak kelemahannya manusia itu kadang-kadang kalau membuat satu kaidah, itu kadang-kadang nanti berjalan beberapa saat dia akan berbenturan dengan kaidah yang dia bangun di poin-poin pertama tadi. Itu namanya manusia kelemahan. Tidak mengikuti apa? Aturan-aturan yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Namanya manusia, kemampuannya terbatas. Seringkali ya kita baru membuat kaidah, hari ini kita komitmen, besok sudah apa? Kita langgarkan begitu. Fa barakallahu fikum sehingga Asy'ariyah mengatakan bahwa adapun kalam Allah itu kalam nafsi. Bukan kalam yang mengandung kepada suara dan huruf. Bisikan yang ada pada diri dan jiwa. Nah. Kemudian ayat tadi terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan ayat ini juga sebagian dipolitisir dengan mengatakan bahwa <clears throat> dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab kalau isim yang kemudian berakhir kepada huruf yang di situ tidak berharokat yang dikatakan harokatnya muqaddar tidak nampak itu kan kemungkinan kemungkinannya masih bisa diterka contoh di sini Musa Musa dalam dalam pengejaan bahasa Arab itu kan tidak nampak seperti Muhammadun, Aliun, nampak harokatnya. Muhammadun, Aliun, Zaidun, nampak gomahnya. Zaidan, nampak fathahnya. Aliyun Zaidin, nampak kasrohnya. Musa, Ja'a Musa, datang Musa juga dengan harokat apa? Berfathah sebelumnya. itu Musa, aku melihat Musa yang seharusnya dia mansub dengan fathah, juga tidak nampak. Maratu bi Musa, aku melihat atau aku melewati Musa juga tidak nampak. Nah kata mereka kalau begitu di sini diperbolehkan. Berarti Musa yang berbicara. Kata mereka mengatakan apa? Bukan Allah yang berbicara. Musa yang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mungkin akan mengatakan kalau manusia yang berbicara itu makul. Kan banyak orang berbicara ya. Berdoa. Yakin bahwa Allah mendengarkan. Walaupun tidak mendengarkan jawabannya. Nah, lalu hal itu e, terbantah di dalam surat Al-A'raf di mana Allah Azza wa Jalla berfirman wa kallamahu rabbuh wa kallamahu rabbuhu baru mereka diam terus bagaimana dengan pengejaan wa kallamahu rabbuhu kalau dikatakan wa kallamahu rabbahu dua-duanya diajak bicara terus siapa yang berbicara jadi alhamdulillah ahlu sunnah betul-betul <clears throat> dalam berhujah itu Seandainya orang itu komitmen dan betul-betul mempelajari Al-Quran, itu sungguh. Al-Quran itu dengan sendirinya sebuah hujah. Tidak perlu adanya orang yang membela-bela, telah Allah jaga. Dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran, yang ia jadikan sebagai hujah, maka dia akan kokoh. Dia akan akan, akan apa? Kokoh pendiriannya. Dan barang siapa yang mencari hujah kepada selain Al-Quran dan Sunnah, dia pun akan apa? Lemah. Ayat yang berikutnya dalam Al-A'raf <clears throat> pada ayat yang ke-144 atau surat Al-A'raf pada ayat yang ke-144 Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih, yaitu melebihkan kamu di atas manusia risalati wa kalami Dengan engkau sampaikan risalahku dan juga dengan kalamku yaitu dengan apa yang Allah Azza wa Jal beritakan bahwa ia diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-253, minhum man Allah. Sebagian rasul itu ada yang Allah ajak bicara. Demikian pula dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-51, wa makana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan dan tidaklah manusia itu yang Allah ajak bicara kecuali dengan perantaran wahyu au min warai hijabin atau kadang di balik hijab melalui wahyu atau di balik hijab demikian pula firman Allah dalam surah Thaha ayat yang ke-11 dan 12 Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika sampai ke tempat yang eh, di situ Allah perintahkan untuk mendatangi, dipanggillah ya Musa, suara terdengar suara panggilan. Terdengar suara panggilan. Inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Demikian pula dalam surat Thaha ayat yang ke-14, Innani anallah Lalu ketika suara tadi terdengar, Allah pun menyampaikan, Innani sesungguhnya aku, anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka beribadah kepadaku. Qala al-muallif, wa ghairu jaizin, tidak boleh. <laughs> An yakula hadha ahadun ghairallah kalau sampai dikatakan bahwa Allah itu tidak berbicara, tapi yang berbicara adalah makhluknya, yang aktif, yang menyampaikan adalah Musa alaihissalam, sementara Allah hanya mendengar dan Allah tidak berbicara dan Musa yang mendengar. Terus bagaimana dengan penafsiran ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ketika terdengar suara tiba-tiba di situ ada terdengar suara mengatakan innani anallah sesungguhnya aku adalah Allah la ilaha illa ana fa'budni tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku maka beribadahlah kepadaku siapa yang berbicara di sini sesungguhnya aku adalah Allah tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku maka beribadahlah kepadaku kalau ini yang mengatakan Musa bolehkah tidak seperti itu <clears throat> berarti Musa mengajarkan kepada kaumnya apa kesyirikan kan begitu maka dikatakan oleh mualif wa gharu jaizin an yaqula hadza ahadun Allah tidak boleh kalimat semacam ini diucapkan oleh selain apa <clears throat> seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala adanya seorang selain Allah Subhanahu wa taala wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an <clears throat> dan berkata Abdullah bin Mas'ud ida takallam Allahu bil wahyu. Apabila Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu, sami'a sautahu ahlu sama. <coughs> Suaranya didengarkan oleh penduduk langit. Rawahu atau rawa dzalika an Nabi SAW dan diriwayatkan yang demikian dari Nabi dan wallah alam tentang perihal yaitu eh, disandarkannya kepada Nabi. Tapi muallif menukil bahwa ini ucapan Abdullah Ibn Mas'ud, ucapan Abdullah Ibn Mas'ud. <clears throat> Wa fi ba'd al-athar di sebagian athar <clears throat> anna Musa alaihi salam <clears throat> Lailatan ra'an nara di sebagian riwayat bahwa Musa di satu malam melihat api. Fahalathu fafazi'a minha. Lalu <clears throat> ketika melihat api tadi dalam kondisi ketakutan membuatnya takut Api tersebut membuatnya takut. Dan fafazi'a minha. Beliau pun terkagetkan dengan adanya api tadi. Fanadahu rabbuhu. <clears throat> Fanadahu rabbuhu. Kemudian terdengar suara panggilan, seruan panggilan dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, wahai Musa. ajaba sari'an. Fa'ajaba sari'an. Kemudian Musa pun menjawab dengan segera. istiqnasan Dalam kondisi tentram dengan suara tadi. bisau Yaitu dengan suara yang terdengar. <clears throat> Faqala labbaik labbaik. Lalu Musa mengatakan, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Asma'u sautak wala ara makanat. Kemudian Musa mengatakan, aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihat di mana engkau berada. Yaitu di mana tempatmu. Fa'ina anta, di manakah engkau Rabb? Yaitu Allah. Faqala ana fauqaka, ana amamak wa amamak, wa an yaminik wa an shimalik. <clears throat> Maka Allah Azza wa Jal <clears throat> berkata, Aku di atasmu, aku di hadapanmu, Aku berada di kananmu, aku berada di kirimu. Nah di sini mungkin sekilas orang akan mengatakan berarti Allah banyak kan begitu dikatakan fokokah di atasmu dikatakan di depanmu di kananmu di kirimu nah padahal apabila kita membaca dan mendengarkan penjelasan para ulama dan semisal dalam hal ini ayat yang juga bahwa iblis ketika e, menggoda maka Allah membentengi manusia di mana Allah Azza wajalla menjaga walaupun iblis datang dari atas, dari kanan, dari bawah, dari samping, kanan kiri, Allah menjaga dari manapun ia datang kepada orang-orang yang mukhlasin, mereka-mereka yang mengikhlaskan dalam beribadah. <clears throat> Di sini tidak mengandung makna bahwa Allah bersama Musa alaihissalam. Pertama bahwa kisah ini tidak mengandung makna bahwasanya Allah bersama menyatu dengan Musa alaihissalam yang dikatakan di atasnya, di depannya, di kanannya, di kirinya. Lebih-lebih tadi kita sampaikan bahwa dalam masalah makna Ar-Rahman ala al Allah di atas ars bermakna apa? Ulu di atas yang paling tinggi, ketinggian yang paling tinggi. Kemudian juga istiqrar, bersemayam di sana. Naam, dan bermakna bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya itu yang dikatakan di atasmu, di hadapanmu, di sampingmu, baik kanan maupun kiri, فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله maka di situ menyimpulkan bahwa sifat yang semacam ini tidak sepantasnya kecuali bagi Allah. Qala kadzalika anta ya ilahi. Kemudian Musa pun menjawab, demikianlah sesungguhnya engkau adalah sesembahanku. Demikianlah seharusnya afa ukallimu afa, afa ukallimuka atau na'am afa kalamuka asma am kalamu rasulik afa kalamuka asma am kalamu rasulik apakah pembicaraanmu itu kalammu yang aku dengarkan atau kalam rasulmu yaitu utusanmu dari kalangan malaikat Musa menanyakan lagi qala bal kalami ya Musa bahkan itu kalamku yaitu ucapanku berikut penjelasan daripada Asyarih yaitu Syekh Mutsaimin as-sifatu al-khamisata asyarah. Sifat yang ke-15 ialah al-kalam. Al-kalamu sifatun min sifatillah ats-tsabitati lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. <clears throat> Al-kalam al-kalam Allah itu berbicara yang namanya berbicara itu ada saut, ada suara dan huruf itu merupakan sifatun min sifatillah. Salah satu sifat dari sifat Allah yang ditetapkan baginya oleh Alkitab, oleh sunnah, oleh ijma' salaf. Kalau Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa takliman. Dan telah disebutkan oleh muallif salah satunya ialah firman Allah yang tersebut dalam An-Nisa 164 Allah berbicara kepada Musa secara langsung Demikian pula firman Allah dalam Al-Baqarah, minhum man kalam Allah, minhum man kalam Allah. Sebagian dari mereka itu ada yang Allah ajak bicara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu ayuhiya bi amrih." Kalau Allah menghendaki untuk mewahyukan dengan sebuah perkara, takallama bil wahyi maka Allah berbicara dengan wahyu akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ajma' as salaf ala thubutil kalam lillah dan para ulama sepakat tentang ditetapkannya sifat kalam bagi Allah fayajibu isbatuhu lahu maka wajib bagi setiap muslim menetapkan sifat bagi Allah min ghairi tahrif tanpa ada unsur seorang melakukan apa tahrif, yaitu menyimpangkan kepada makna yang lain, menyimpangkan kepada makna yang lain. Wala ta'tilin, demikian pula tidak boleh melakukan ta'til, yaitu seorang membuang ataupun menghilangkan dari nama maupun sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wala takyif dan tidak boleh menanyakan bagaimananya wala tamthil dan tidak boleh seorang pula memisalkan, menyerupakan. Wa huwa kalamun hakiki dan kalam Allah sebuah kalam yang hakiki. Yaliku billah dan kalam Allah itu satu kalam yang yaliku billahi wa bi jalalih. Satu kalam yang sesuai dengan kemuliaan dan ke keagungan serta kebesaran Allah ya yata'allaqu bimasyiatih dan ada keterkaitan dengan kehendaknya bihurufin wa aswatin adanya huruf adanya suara dan wa aswatin masmu'ah dan suara yang terdengar suara yang terdengar wa dalilu ala annahu bimasyiatihi qaulu ta'ala adapun sebagian ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal jika berbicara itu e, kepada siapa yang Allah kehendaki di antaranya ayat yang ada dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-142 walamma ja'a ketika Musa sampai ke tempat yang di situ kami janjikan wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu maka Robnya yaitu penciptanya berbicara kepadanya. Fataklimu hasala ba'da maji Musa. Ucapan Allah Azza wa Jal itu terjadi setelah datangnya Musa. Fadalla ala anhu muta'alliqun bima syi'atihi ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki di waktu itu untuk berbicara kepada Musa. Untuk berbicara kepada Musa alaihissalam atau berbicara dengan Musa alaihissalam. Kalau wal mukhalifun li ahli sunnati fil kalamillah ta'ala. Beberapa kelompok yang bertentangan dengan faham ahlu sunnah dalam masalah kalamullah. Yang pertama, khalafa ahla sunnati fi kalamillah tawaifun nazkur minhum ta'ifatain. Beberapa kelompok yang berselisih ataupun menyelisihi faham al-sunnah dalam masalah penetapan kalam Allah, kita sebutkan dua kelompok. Al-Ta'ifatul Ula, kelompok yang pertama. Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Qalu laisa al-kalamu min sifatillah. Kata mereka, kalam Allah itu bukan sifat Allah. Kalam kalam Allah itu bukan termasuk sifat Allah. Wa ma huwa khalqun min makhluqatillah. Kata mereka, kata Jahmiyah, ya pencetusnya Jahm bin Sofan. Jahm bin Sofan yang para ulama sepakat di masanya tentang kafirnya orang tersebut. Bahkan sebagian memerintahkan dibunuhnya. Nah, bahkan di masa sekarang eh, muncul istilah ya adapun kalau ada ulama yang tidak membitahkan Jahan bin Sofan tidak perlu dimasalahkan. Itu kan pendapatnya. Jangan kamu tuntut saya untuk bersependapat dengan Anda. Bahkan diperbolehkan kita belajar kepada seorang yang tidak membidahkan Jahmin Sofwan. Dan tinggalkan pendapat dia. Kita kita ambil ilmunya. Syekh Soleh Al-Fauzan mengatakan bagaimana mungkin Bagaimana mungkin seorang itu tidak membid'ahkan jam bin Sementara para ulama sepakat di masanya apa? Dia itu kafir. Karena mengingkari tentang apa? Asma wa sifat. Nah. Kata Jahmiyah bahwa kalam itu bukan sifat atau sebagian daripada sifat Allah. Innama huwa khalqun min makhluqatillah. Tetapi ia termasuk salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluquhu Allahu fil hawa. Dikatakan Allah ciptakan dalam rongga hawa. Au fil mahal atau di satu tempat. Atau di satu tempat. Alladhi yasma' minhu yang bisa seorang mendengarkan darinya. Wa idhafatuhu ilallah. Adapun disandarkan kalamullah. Disandarkan kepada Allah. Yaitu kalamullah Allah diidofahkan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran kalam kepada Allah Subhanahu wa taala mereka katakan wa idhafatuhu ila Allah idhafatu khalqin. Kata mereka bahwa pengidhafahan kalam kepada Allah itu pengidhafahan yang menunjukkan ciptaannya. Au tasyrifin atau kepada kemuliaannya. Mitlu naqatullah. Contohnya naqatullah. Hadihi naqatullah. Inilah onta-onta Allah. Apakah orang akan mengatakan onta Allah itu sifatnya? Kata mereka begitu. Contoh lain, wa baitullah, Ka'bah dikatakan apa? Baitullah, rumahnya Allah. Apakah orang mengatakan bahwa Ka'bah itu sifat Allah? Kan makhluk. Begitu. Wa naruddu alaihim bima yali dan bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa kalam Allah yang sesungguhnya merupakan salah satu sifat-sifat Allah yang disandarkan kepada Allah mereka katakan itu sebagai apa? Sebagai ciptaannya seperti naqatullah ontanya Allah seperti Baitullah jawabannya berikut. Innahu khilafu ijma'i salaf. Yang pertama bahwa ini menyelisihi kesepakatan ulama salaf. Tidak ada ulama salaf yang berkata demikian. Bahwa al-kalam pengidofahannya disandarkan kepada Allah seperti penyandaran apa? Baitullah, Naqatullah. Yang kedua, khilaful ma'kul. Bertentangan dengan akal sehat seseorang. Li'annal kalama sifatu lil mutakallim. Namanya kalam sifat bagi orang yang berbicara. Kalam, ucapan, itu kan sifat bagi orang yang berbicara. Kan begitu. Ketika orang dikatakan dia berbicara, maka sifatnya apa? Berbicara. Walaysa syai'an qa'iman binafsih. <coughs> Mutazilan anil mutakallim. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang berpisah dari yang berbicara. <coughs> Kira-kira ya, seperti kita. Dikatakan misalnya uh, tadi saya mendengarkan dia berbicara. Orangnya di sana, pembicaranya di sini misalnya begitu. Ya. Kalau mungkin orang mengatakan, iya betul, disambung pakai apa? Pakai kabel, terdengar di sini mungkinnya pakai apa? Ada ada speakernya yang bicara di sana 2 kilo di sana, kabelnya mungkin panjang sampai 2 kilo. Tapi kalau diurut, ini siapa yang bicara ini kan begitu ya? Mungkinkah orang mengatakan bahwa orangnya berdiri sendiri, ucapannya berdiri sendiri? Kan tidak mungkin. Berarti yang namanya pembicaraan sifatun apa? Minal mutakallim. Sifat dari yang berbicara. Tidak mungkin namanya pembicaraan berdiri sendiri, yang berbicara berdiri sendiri. Terpisah begitu, tidak mungkin. Secara akal demikian. Secara akal demikian. Mungkinkah pernah kita dapatkan manusia dikatakan ketika berbicara terpisah gitu ya. Terpisah. Nah. Ya mungkin kalau terpisah kalau berupa rekaman ya. Orangnya berdiri diam, rekamannya tapi sini ngomong kan begitu. Ya. Dikatakan itu pembicaraannya. Tapi kan orang akan mengatakan kapan dia berbicara? Sekarang kan begitu. Karena ada kasus, ya. ada orang itu azan, masya Allah bagus sekali. Ya dia begini-begini. Setelah waktu iqamah berat bagi dia. Kalau iqamah kan nggak mungkin Eh, muadzin-muadzin yang bagus-bagus di Nabawi, di Masjidil Haram atau di Indonesia kan? Kan jarang rekaman ikomahnya ya. Jarang kan? Bahkan tidak mungkin. <clears throat> Ketika ikomah kok berbeda suaranya, ada apa ini? Terus ditanya, tadi adanya pakai apa? Saya bawa HP, saya setel. Adanya bagus sekali. <laughs> Masya Allah kan gitu. Hampir-hampir mau dijadikan muadzin. Ternyata dia adan pakai apa? Pakai HP. Di, di setel, dinyalakan. Masya Allah merdu sekali. Ketika ikomah kok beda. Tadi yang adan siapa ini yang ikomah siapa kan ya ya. fikum. Kembali bahwa yang namanya kalam sifat dari mutakalim tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. Yang ketiga, Inna Musa sami Allahu yaqul. Sami Allah yaqul. Musa mendengarkan Allah berbicara. Musa mendengarkan Allah berbicara, "Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana." Tidak ada yang berhak diibadahi dengan cara benar kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa muhalun an yaqula dzalika ahadun illallah subhanahu wa taala dan mustahil yang seperti ini bukan Allah yang berbicara. Iya. Kalau Musa mendengarkan, kan Musa mendengar. Eh. dalam pembicaraannya Allah mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Kalau orang tadi mengatakan bahwa Allah menciptakan kalamnya dan itu makhluk. Lalu kalau andai kata makhluk berkata seperti itu, kira-kira Allah memerintahkan kesyirikan atau melarang kesyirikan. Padahal seluruh para nabi dakwahnya apa? Memerintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Tidak mungkin siapapun selain Allah yang diperbolehkan bicara seperti ini. <clears throat> Mustahil. Adanya seorang pun yang diperbolehkan bicara seperti ini. Tidak ada. Nah, Tentunya kembali jawabannya bahwa yang berhak berbicara seperti ini hanya siapa? Hanya Allah kalau mengatakan <clears throat> innani anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Kecuali kalau orang mengatakan mengaku sebagai Allah kan begitu ya. Seperti siapa? Ya Firaun dan yang lainnya. Ana rabbukumul a'la. Begitu. Tapi itu kan apa? Kebatilan. Itu kebatilan. Sementara ini ayat Al-Qur'an Sementara ini ayat Al-Quran. At-Ta'ifah ya kelompok yang kedua dikatakan Al-Ash'ariyah. Qalu kalamullah makna qaimun binafsih. Jadi kata mereka, kalamullah itu sebuah makna yang qaimun binafsihi. Berdiri dengan sendiri. La yata'allaku bimasyiatih. Yang tidak bergantung dengan kehendaknya. Wahadil huruf wal aswatu al masmu'ah. Kata mereka huruf dan suara yang terdengar tadi. Huruf dan suara yang terdengar tadi. Makhluqatun. Merupakan makhluk. lit'abirin anil ma'nal qa'im bin nafsillah untuk mentakbirkan sebuah makna yang dikatakan adanya nafsullah jiwa Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kalamun nafsani. Ucapan dari diri Allah dan bukan ucapan yang mengandung suara dan huruf. Dan itu merupakan takbir saja, merupakan takbir saja. Fanaruddu alaihim bima yali. Untuk membantah tentang uh, ucapan Asy'ariyah dikatakan innahu khilafu ijma' salaf Hal ini bertentangan dengan pendapat eh, kesepakatan ulama salaf. Yang kedua, khilaful adillah. Bertentangan dengan dalil. Liannaha tadulu ala anna kalam Allah yasma atau yusma menunjukkan bahwasanya kalam Allah didengarkan wala yusma illa saud dan namanya sesuatu yang terdengar itu tidaklah mungkin kecuali apa? Suara kan begitu ya. Tidak mungkin yang namanya sesuatu terdengar kecuali apa? Suara. Tidak mungkin sesuatu yang terdengar kecuali suara. Wala yusma al makna al-qa'im bin nafs. Adapun kalimat yang ada dalam diri yang dikatakan kalamun nafsani, ucapan yang tersimpan di dalam Kan tidak mungkin terdengar. Asyara mengatakan apa? Adapun apa yang tersuarakan, apa yang dikatakan mengenai huruf itu makhluk. Dan dia merupakan ta'bir. Pentakbiran saja atas kalam yang ada pada nafsullah. Pada jiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dipertanyakan, yang namanya kalam itu didengar apabila apa? Apabila ada suara. Apabila ada suara dan tidak mungkin yang namanya kalam yang ada dalam jiwa itu terdengar. Tidak mungkin kalam yang dalam jiwa itu terdengar. Itu di antara jawaban yang disebutkan oleh Syekh Musaimin terkait dengan dua taifah yang mengatakan bahwa e, kalamullah Jahmiyah mengatakan ditolaknya sifat tersebut dan bukan sifat Allah bahkan dikatakan makhluk. Adapun Asy'ariyah mengatakan kalamullah suatu kalam yang bukan dikatakan berupa apa? Bukan berupa suara maupun huruf tetapi kalamun nafsi. Kalamun nafsi ataupun qaimun binafsih. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan masalah idhafah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Kalau sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu dikatakan <clears throat> ainan, sesuatu yang nyata ada wujudnya, lalu dia itu qaimatun binafsiha dan dia berdiri sendiri, maka bermakna mulkun lahu, milik Allah. Contohnya apa? Baitullah, Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Sesuatu yang ada wujudnya. Dan dia berdiri sendiri. Hal itu kalau disandarkan kepada Allah, maka itu milik Allah. Baitullah. Maka Ka'bah milik Allah. Seperti Naqatullah. Itu ciptaan Allah atau itu milik Allah. Adapun sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia tidak bisa berdiri dengan sendiri, tidak bisa berdiri dengan sendiri, maka disebut dengan apa? Penyandaran kepada Allah yang bersifat sifatnya. Dikatakan sifatnya seperti tangan Allah, yadullah, kalamullah, ilmullah, sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin <coughs> berdiri sendiri. Nah, sesuatu yang tidak bisa dan tidak mungkin berdiri sendiri jika disandarkan kepada Allah, maka disebut dengan apa? Sifatun min sifatillah termasuk salah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dalilu ala annahu hurufun qaulu ta'ala dan dalil yang menyatakan bahwa berupa huruf firman Allah Subhanahu wa taala ya Musa ini ini ana rabbuka Wahai Musa sesungguhnya aku adalah Rabbmu qala fa inna hadhihi al kalimat hurufun wa hiya kalamullah yaitu kalimat ini ana rabbuka sesungguhnya aku adalah Rabbmu merupakan apa kalimat kalimat yang tentunya mengandung kepada huruf dan itu merupakan Allah. Wa dalil ala annahu bi sautin bi sautin qaulu ta'ala dan dalil yang menyatakan Allah dengan suara wanadainahu min janibit tur. <clears throat> Dan kami seru Musa alaihissalam dari sisi kanan Bukit Tur al-Aiman. Janibit Tur al-Aiman. Wa qarrabnahu najiya dan kami dekatkan dan kami dekatkan. Dikatakan wan nida'u wal munajah, namanya panggilan dan namanya munajah dan dia mendekatkan diri kepada Allah, la takunu illa bisaut. Namanya panggilan demikian pula munajah tidak mungkin terwujud kecuali adanya suara. Wa rawa Abdullah ibn Unais anin Nabi SAW anhu qala yahshurullahu al-khalaiqa fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Diriwayatkan jadi Abdullah bin Unais dari Nabi SAW, Allah mengumpulkan semua makhluk dan menyeru mereka. Allah mengumpulkan di hari kiamat semua makhluk dan memanggil mereka, menyeru mereka bisautin dengan suatu suara. Yasma'uhu man ba'uda terdengar oleh yang paling jauh kama yasma'uhu man seperti orang yang dekat tadi mendengar suara tadi didengar oleh yang jauh seperti yang dekat tadi mendengar anal malik ana dayyan di hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku adalah raja diraja dan aku adalah yang akan menghukum aku adalah sang raja aku adalah yang akan menghukum Al-Laqah Al-Bukhari bisagat tamrid dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan sebuah sirah yang seolah-olah mengisyaratkan kepada lemahnya. Qala fil Fath dan Al-Hafidh mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari wa akhrajahu al-musannif fi Adab al-Mufrad dan Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitabnya Adab al-Mufrad wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadaihima wa dzakara lahu tariqaini akharain dan beliau menyebutkan dua jalan yang lain. Thumma qala wa ta'ala qadimun nau. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan qadimun nau bermakna bahwasanya Allah Azza wa Jal kalamnya itu telah dahulu yaitu sejak awal telah berbicara. Hadisul Ahad, hadisul Ahad. Adapun perinciannya jika Allah menghendaki berbicara maka baru jika Allah menghendaki untuk berbicara secara rinci kepada salah satu hambanya, maka dikatakan baru makna qadimun nau innallaha lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Makna qadimun nau ialah Allah senantiasa berbicara. Sejak dulu berbicara dan senantiasa berbicara mutakalliman laisa al-kalamu hadisan minhu dan kalamnya bukan kalam yang baru saja. Baru saja bicara dengan kata lain, dulu tidak bisa bicara, sekarang bicara. Tidak. Tapi sejak dahulu Allah berbicara dan senantiasa Allah berbicara. Ba'da alam yakun. Dan bukan maknanya al-kalam hadisan minhu ba'da alam yakun. Kata-kata Qadim membantah Allah pembicaraannya bukanlah kalam yang baru yang sebelumnya tidak pernah berbicara. Wa makna hadisil ahad, adapun makna hadisil ahad anna ahadu kalamih rincian satuan daripada kalamnya ai al kalamul muayyan ucapan tertentu yang Allah bicarakan seperti misalnya Allah berbicara dengan Musa berbicara dengan Rasulullah SAW berbicara kepada Adam alaihissalam al muayyan al maksus hadithun ketika Allah berbicara dengan Adam berbicara dengan Musa itu sesuatu yang baru li'annahu muta'allikun bimasyiatih karena Allah dalam berbicara Pembicaraannya itu bergantung kepada kehendaknya. Mata sya'a takallama kapan Allah menghendaki berbicara ia berbicara mimma sya'a kaifa sya'a dengan apa yang Allah bicarakan dan dengan bagaimana Allah menghendaki pembicaraannya. Kapan Allah kehendaki berbicara? Mimma sya'a dari apa yang Allah bicarakan kaifa sya'a dan dengan bagaimana Allah kehendaki dalam pembicaraan itu eh, penjelasan terkait dengan ucapan muallif bahwa Allah qadimu apa? Nau hadisu ahad. Kembali qadimun nau lam yazal lam yazal wala yazalu mutakalliman. Allah dahulu disifati bicara, sejak awal disifati ia berbicara dan senantiasa berbicara walaysa al-kalamu hadisan minhu ba'da an lam yakun. Dan ucapan Allah bukanlah kemudian baru yang sebelumnya tidak berbicara. Kan begitu ya. Misalnya, ketika Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa, dikatakan sebelumnya Allah tidak berbicara, bukan demikian. Tapi Allah disifati sejak dahulu apa? Berbicara. Kemudian hadisu ahad, hadisu ahad bahwa setiap pembicaraan yang Allah bicarakan, misalnya dengan Nabi Musa yang pernah Allah ajak bicara, demikian pula dengan malaikat Jibril misalnya, dengan Nabi Adam, maka dikatakan apa?